Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'du. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang pembagian huruf la. Huruf la terbagi menjadi dua macam ditinjau dari fungsinya. Yang pertama, la an-nahiyah, yaitu la yang berfungsi sebagai pelarangan dari suatu perbuatan dan menjazmkan fi'il mudhari'. Contohnya, la tal'ab. Jangan engkau bermain. La tashrabu. Jangan kalian minum. La tada'u. Jangan engkau menyeru. La tashtari. Jangan engkau membeli. Ini adalah contoh-contoh la an -nahiyah. Kemudian yang kedua, yaitu la an La yang berfungsi sebagai peniadaan dari suatu perbuatan. Dan la ini tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Contohnya la tal'abu. La tal'abu engkau tidak bermain la tashrabuna. Kalian tidak minum. La tada'u. Engkau tidak menyeru. La tashtari. Engkau tidak membeli. Ini adalah contoh-contoh la annafiyah. Jadi pada jenis la ini yaitu la nahiyah dan la nafiyah mempunyai fungsi yang berbeda. Dan ini menunjukkan sekaligus perbedaan antara keduanya. yaitu perbedaan antara la nahiyah dan la nafiyah. Bahwasanya la nahiyah adalah la yang berfungsi untuk pelarangan dan menjazamkan fi'il mudhari, sedangkan la nafiyah adalah la yang berfungsi sebagai